Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita atau bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Na barakallahu fikum. Setorkan terlebih dahulu matanya dari awal sampai akhir pembahasan yang kita bahas karena sekarang kita masih membahas mengenai apa? syarat-syarat hadis itu dikatakan sahih. Nah barakallahu fikum. Awal. Antum bismillah. Hah, berarti? Awa, wadal, salah. Ayo, bismillah. Ayo, bismillah. أول الصحيح والمنتصف إسناده ولم يسجل أو بألف يرضيه أن ينضاف إلى عن مثله معتمدا في في ضبطه ونقله. أيوة بسم الله. أيوة بسم الله. Ayo, salah. الصلاة Eh, Assalamualaikum barakallahu Sekarang kita akan menyebutkan mengenai apa? Mengenai perbedaan para ulama terhadap pembahasan ta'dil dan juga jarah. Nah, karena dalam ilmu hadis ini ada ilmu jarah takdil. ta'dil. Jadi ini ilmu yang sangat penting, bukan ilmu yang dikenal oleh orang-orang yang tidak jelas mereka mengatakan ilmu yang memper, membuat berpecah belahnya umat itu keliru. Ilmu jarah wa ta'dil ilmu sangat penting. Orang kalau tidak pernah mengenal jarwa ta'adil, rusak agamanya. Karena dia dalam masalah dunia aja pasti dia menjarah dan ta'adil. Jarah itu kritikan, ta'adil itu rekomendasi. Antum ketika jual beli, masuk ke toko, masuk ke tukang sayur misalkan atau toko sayur, antum milih enggak sayurnya ini baik, ini buruk milih enggak antum? Milih. Itu jarah itu mengkritik. Ini kenapa tomatnya busuk misalkan. Itu namanya jarah. Yang tomat ini bagus namanya ta'adil. Paham itu ya? Itu dalam perkara apa? dunia apalagi perkara akhirat, perkara agama, masalah hadis, itu harus kita ketahui mana yang majruh dan mana yang tidak majruh. Majruh itu dikritik atau kena jarah. Nanti ya? Nah, kalau ta'dil itu rekomendasi, rekomendasi. Nah, mana yang layak untuk kita ikutin dan kapan suatu ta'dil itu kita dahulukan dan kapan suatu jarah kita dahulukan karena orang-orang yang tidak jelas dan tidak suka dengan ilmu jarh wa ta'dil. Mereka mengkritik ahlu Sunnati wal Jamaah adalah apa? Pemecah belah umat katanya. Dikit-dikit menjarah, dikit-dikit mentahdir. Kita katakan al-jarh kalau pada tempatnya, tahdir itu kalau pada tempatnya itu justru diperintahkan. Paham ya? Rasulullah saja ketika mengingatkan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ya. Suatu ketika beliau menjadi imam dan memperpanjang bacaannya. Akhirnya ada yang mengatu dari kalangan makmumnya, mengadu tentang kejadian tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Afattanun anta ya Mu'ad? Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'ad? Itu termasuk apa? Jarah. Kan ya walaupun itu istilahnya nasihat. Mahum. Jadi nanti antum enggak usah kaget kalau menjumpai kitab-kitab yang tebal masalah ilmu jarh wa ta'dil, eh, ada seorang muhadis mengatakan fulan kadzdzab, fulan dajjal. Itu enggak usah kaget. Karena itu kritikan yang bisa dikatakan apa? Naam untuk menyelamatkan apa? Hadis. Apa maksudnya ya? Nah, jangan kaget nanti karena dajjal itu artinya kadzab. Jadi kata ad-dajjal. Eh? Ad-dajjal itu maksudnya ada al-kadzib. Al-dajjal itu kadzab. Paham insyaallah? Eh, Ayo nah barakallahu fiikum. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa qad yakhtaliful ulama'u fi ta'dili rajulin mu'ayyan. Dan sungguh para ulama berbeda pendapat mengenai Na'am barakallahu fikum merekomendasi, memberikan rekomendasi kepada salah seorang tertentu. Nah, maksudnya perbedaannya bagaimana kita lihat? Wa hadhihi taqa'u katsiran, yang seperti ini terjadi banyak sekali. Ungdur masalan at tahdzib Kalau mau lihat sebagai contoh at tahdzib kita at tahdzib Nah, atau au tahdhibut tahdhib Ibnu Hajar atau kitab tahdzibut tahdzib yang karya Al-Hafidz Ibnu Hajar itu yang nah kalau tidak salah kemarin punya anak dipinjam itu ya, itu Tahdhibut tahdid bagus sekali atau takrib itu juga lebih ringkas lagi takrib. Paham ya? takrib tahdid lebih ringkas lagi. Tapi kalau tahdhibut tahdid itu bisa dikatakan lebih luas. Paham ya? Nanti ada lebih luas lagi tahdibul kamal. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum lil mizni rahmatullah alaih. Itu juga masalah jar wa ta'dil semuanya. Kadang antum jumpai apa? Fulanun imamun fis sunnah dhaifun fil hadis. Paham ya? Si fulan itu dia masalah sunnah imam dia. Cuman masalah hadis lemah. Itu wajar seperti itu. Nah, karena manusia itu tidak maksum dari kekurangan atau kekeliruan. Kita lihat di sini. Libni Hajar, yaitu Tahdhibut tahdib karya Al-Imam Ibnu Hajar. Sudah diringkas lagi di takribut tahdib. takribut tahdib. Itu ringkas sekali itu, satu kitab itu ya. Nah, barakallahu fikum biasanya kalau ke Yaman, kalau antum awal-awal belajar itu belinya kitab itu, takribut tahdib. Takribu at tahdib karena biasanya syekhnya mengajarkan dengan dalam apa? Dalam pelajarannya itu ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, itu nanti antum terdorong untuk apa mencari perawi itu siapa namanya atau siapa atau tidak. Yang paling ringkas satu jilid tadi Takribut tadi caranya Al-Hafidz Ibnu juga. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam. Kita lihat au ghairihi atau yang lainnya tajid anna syakhsal wahid yakhtalifu fihi al-huffaz. Niscaya engkau akan menjumpai satu orang, satu orang tapi para huffazul hadis, para penghafal hadis berbeda-beda pendapatnya. Satu orang Contohnya Muhammad bin Mahmud contohnya, contoh aja ya. Muhammad bin Mahmud contohnya. Para hafiz berbeda mengenai takjilnya Muhammad bin Mahmud ini. Dia mengatakan Muhammad bin Mahmud kadzab. Dia satu, satunya mengatakan Muhammad bin Mahmud dia apa? Nan soduk misalkan. Perbedaan seperti ini terkadang terjadi sesuai dengan apa pandangan dan juga ilmu yang dimiliki oleh para hufaz tadi itu. Nah, misalnya ya. Nah, kita lihat. yaqulu ahadul hufaz terkadang ada juga salah satu hafat dari para penghafal hadis, para muhaddisin, hadza rajulun la ba'sa Ini seorang perawi yang la ba'sa tidak masalah kalau diambil riwayatnya. La ba'sa Maksudnya masih dia masih mending. Ucapan la ba'sa itu maksudnya kalau diambil riwayatnya enggak masalah gitu. Paham ya? Naam. Wa yaqulu ghairuhu ada juga mengatakan huwa thiqah. Dia terpercaya kalau thiqah tambah kuat lagi. Apalagi thiqatun sabtun. Thiqatun thiqah. Sudah thiqah thiqah lagi gitu loh. Itu tambah kuat lagi. Nah, wa yaqulu akhar dan juga berkata yang lain, idrib ala hadisih laysa bisyai. Eh, maksudnya apa? Lemparkanlah hadisnya itu. Hadisnya itu enggak ada nilainya. Itu berarti apa? Jarah yang bisa dikatakan kuat sekali. Otomatis hadisnya jatuh sudah. Paham ya? Kalau perawinya sudah disifat seperti ini, idrib ala hadisih. Nah, pukullah hadisnya, lemparkanlah hadisnya. Laysa bisyai, dia tidak punya nilai sama sekali. Itu jarah yang bisa dikatakan eh, bisa dikatakan apa? rendah, menjatuhkan sudah. Paham ya? Walaupun di sana ada yang lebih rendah kadzab. Paham ya? Kadzab atau yang semisalnya. Fa idza ikhtalafu famadza na'mal? Sekarang kalau kita jumpai satu orang perawi tapi kok berbeda-beda takbilnya atau jarahnya itu bagaimana yang kita lakukan? Kata beliau, perhatikan baik-baik ya. Fa idza ikhtalafu famadza na'mal? Apabila mereka berselisih apa yang kita lakukan? Nakul kita katakan Idza ikhtalafa al-ulama'u fi mithli al mas'alah wa ghairiha, apabila para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan seperti ini dan yang semisalnya, fa innana na'khudhu bima huwa arjah. Ini penting sekali kaidahnya. Maka kita mengambil pendapat yang kuat, jangan mengambil yang mudah. Jadi kalau ada perselisihan para ulama mengenai suatu permasalahan masalah fikih atau yang semisalnya, kalau ada pendapat yang rajih, ada yang marjuh, ada yang arjah, ada pendapat yang lemah, pendapat yang kuat, ada yang lebih kuat, yang kita ambil yang lebih kuat. Paham ya? Biasanya lebih kuat itu ada tambahan dalil di situ. Paham ya? Karena pandangan orang itu beda-beda. Nah, bukan berarti wah ana milih yang ini, ini kan istihad ulama, ana milih yang mudah. Jangan, pilihlah yang pendapat kuat walaupun berat. Paham itu maksudnya ya? Karena pendapat yang mudah itu belum tentu apa? Benar. Kecuali kalau khilafnya khilaf tanawu', perselisihannya dikenal perselisihan tanawu' perselisihan tanamur itu perselisihan yang di situ apa? Al-amru fihi wasi'. Paham ya? Perkaranya itu di dalamnya itu bebas. Seperti ya? Nah, contohnya apa? Masalah doa istiftah. Doa istiftah itu semua lafaz-lafaznya seperti Allahu ba'id bain itu sahih, Allahu akbar kabira juga sahih. Itu antum enggak perlu apa? Enggak perlu saling menghajar. Wah, ana enggak mau ketemu sama si fulan. Lah kenapa si fulan itu kalau baca istiftah Allahu ba'id baini? fulan tuh kalau baca istiftah dia Allah berkabira. Biarkan khilaf tanawu, perselisihan yang bisa dikatakan al-amr wasi', perkaranya bebas, itu jangan sampai saling menghajar. Maksudnya, atau contoh yang lain. Nah, perselisihan mengenai apa? Raf'ul yadain. Nah, atau istilahnya apa? Nah, barakallahu raf'ul raf'ul yadain eh, inda qiyamin minar ruku' ketika dia bangkit dari ruku', mengangkat tangannya sami Allahu liman hamdah kemudian sedekap ada juga yang sami Allahu liman hamdah menjulurkan. Itu khilaf yang bisa dikatakan apa? Semuanya dua-duanya punya dalil. Jadi antum nggak perlu saling menghajar gara-gara itu. Yang mau sedekap silahkan, yang mau menjulurkan nggak masalah. Paham salah ya? Tapi kalau masalah dua perselisihan yang mau tidak mau harus merajihkan menguatkan pilih yang rajih. Seperti mengenai apa? Zaidah bin Kudamah mengenai tambahan menggerakkan apa? Jadi telunjuk ketika tasyahud. Itu memang para ulama berbeda pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaih, beliau berpendapat dengan pendapat yang benar juga sebenarnya. Beliau mengatakan ziyadatus siqah makbulah. Tambahan dari perawi yang siqah itu diterima. Tapi ternyata Syekh Mukbil bin Hatil Wadi rahimatullah alaih mengatakan, "Na'am sahih." Tambahan perawi yang siqah itu diterima kalau tidak menyelisihi para perawi-perawi yang siqah yang lainnya atau yang lebih siqah. Paham belum? Nah, ternyata Zaidah bin Qudamah membawa tambahan mengenai gerakan jari ketika tasyahud eh, lafadznya untuk mengusir setan atau yang semisalnya. Paham itu ya? Nah, itu ternyata Zaidah bin Qudamah menyelisih apa? Menyelisih para perawi yang sikoh yang lainnya bahkan lebih sikoh tidak membawa tambahan tersebut. Oleh karena itu, ziyaratuhu ziyadah syadza. Tambahannya tambahan apa? Tambahan yang syadza yang ganjil, enggak bisa jadikan hujah. Nah, seperti itu kita harus apa? Memang kita berlapang dada tapi kita tetap menyebutkan yang hak seperti ini. Enggak bisa maksana Nah, kalau fikum. Dilihat di sini Kata beliau, eh, fa inna na'khudhu bima huwa arjah maka kita mengambil yang roji yang kuat fa kana alladhi wathaqahu a'lamu bihal syakhs min ghairihi perhatian Bapak ini ya jika eh, seorang imam yang memberikan ta'dil itu mensikahkan itu dia lebih tahu tentang keadaan perawi tersebut dari yang lainnya paham belum ini Apabila seorang imam tersebut yang memberikan apa? Ta'dil, yang mengatakan si perawi ini sikoh, dia lebih tahu tentang keadaan perawi tersebut dari yang lainnya. Fa aku na'khudhu biqaulih, kita ambil ucapannya. Contohnya, seorang guru dia biasanya tahu keadaan santrinya. Paham ini? Seorang guru biasanya dia lebih tahu tentang keadaan santrinya. Perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik. Tahan dulu. Nah, nah, ketika guru mengatakan santri ini lemah hafalannya, Paham ya? Ternyata ada guru yang lain sana, ustadz yang lain mengatakan, "Oh, dia kuat sekali hafalannya." Guru ini lebih tahu tentang keadaan santrinya itu loh. Yang diambil yang mana kira-kira? Yang diambil adalah yang lebih tahu keadaan nah tentang apa santri tersebut. Itu caranya. Ini juga sama. Kalau yang mensikahkan itu adalah dia lebih tahu keadaan perawi tersebut dari yang lainnya, fa innana na'khudhu biqaulihi kita ambil ucapannya. Li'anahu a'lam bihalihi min ghairihi. Karena dia lebih tahu keadaannya dari yang lainnya. Paham maksudnya ini ya? Terkadang seperti itu. Naam. Walihada la nara ahadan ya'lamu hal syakhsi. Oleh karena ini kita tidak mengetahui, ya, tidak melihat atau tidak mengetahui seorang pun ya'lamu hal syakhsi yang dia mengetahui keadaan seorang illa man kana bainahu wa baina mula wa bainahu mulazamatan. Yaitu kecuali orang yang apa? Antara dia dan antara antara guru dan antara muridnya tadi itu mulazamatun ada mulazamah. Mulazamah itu apa sih? Duduk lama jadi kalau santri duduk lama dengan gurunya, itu otomatis gurunya tahu tentang keadaan santrinya. Tahu ya? Sehingga terkadang apa? Kalau dia pindah tempat eh, dengan guru yang baru misalkan, posisinya guru yang lama itu tahu keadaannya dan duduk lama dengan santri tersebut. Nah, ternyata dua guru ini, dua ustadz ini beda pendapat mengenai santri tadi itu. Guru yang lama bermula zaman dengan santri mengatakan dia hafalannya lemah. Guru yang baru tadi mengatakan enggak, hafalannya bagus dia, kuat sekali hafalannya misalkan. Nah, tidak ada salahnya kalau kita mengambil guru yang pertama tadi karena dia lebih tahu tentang keadaan santri tadi dan lebih lama mulazamahnya. Paham ya? Perkara nanti guru yang kedua ternyata menjumpai dia sudah kuat hafalannya. Kemudian sekarang hafalannya sudah enggak seperti dulu lagi. Itu lain lagi ada penjelasan tersendiri. Apa maksudnya? Nah seperti itu. Fa idza alimna anna hadzal rajula mulazimun lah. Apabila kita mengetahui bahwasannya perawi ini lelaki ini dia duduk lama dengan gurunya, wa wasafahu bil adalah, akhirnya gurunya mensifati muridnya dengan adalah. Ingat-ingat yang adalah ini. Qulna kita katakan huwa a'lamu min khairih. Kita katakan guru tersebut lebih tahu tentang muridnya dari yang lainnya. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nggak tahu lebih baik diam gitu loh. Jangan kita menghukumi karena apa? Karena menghukumi itu na barakallahu fikum al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi menghukumi sesuatu itu merupakan apa? cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kalau kita nggak punya gambaran, bisa nggak menghukumi? Nggak bisa. Paling minim kita mengatakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagaimana keadaan si fulan wallahu a'lam? Lebih selamat. Paham ya? Atau kita arahkan. Antum tanya kepada Ustaz fulan saja, dia lebih tahu karena dia ini muridnya Ustaz fulan gitu loh. Paham caranya? Nah, jangan sampai kita menghukumi dalam keadaan kita tidak mengetahui keadaannya. Karena mengetahui ini penting sekali. Kata beliau, aku na'khudhu biqaulih." Akhirnya kita mengambil ucapannya. Mau ya, Jadi kalau ada dua guru atau dua alim berselisih eh, mengenai satu orang perawi yang adil dalam bicara tadi itu, dilihat mana dua guru ini yang paling tahu keadaannya. Paham ya? Nah, mungkin sebabkan karena apa? Perawi ini mula zamannya lama dengan guru yang pertama atau yang kedua dilihat di situ. Nanti kalau ternyata perawi ini ternyata apa? Lebih lama duduknya dengan guru yang satunya yang dia menjarah, maka jarahnya muqaddam. Karena dia lebih tahu tentang apa? Keadaan muridnya tadi itu. apa maksudnya? Nah, seperti itu. Jadi kita lihat keadaannya. wakada seperti itu pula Ma'ida idza ahaduhum rajulan wakana mulaziman lah. Seperti itu pula apabila salah satu dari kalangan imam mendoifkan, melemahkan seorang perawi yang mana perawi ini dulu duduk lama dengan imam tersebut wa huwa bihalih dan imam tersebut lebih tahu keadaannya min ghairi dari yang lainnya fa inna na'khudhu biqaulih maka kita ambil ucapannya paham ini Abdullah jadi kita lihat itu kita lihat imamnya itu yang menjarah imam yang mentakdir tadi itu dia imam yang tahu tentang keadaan dia atau tidak ternyata iya ternyata yang dijarah tadi adalah muridnya dan sudah lama duduk dengan gurunya tadi itu gurunya menjarah ya udah itu insyaallah lebih tahu keadaannya paham insyaallah ya ayo Falmuhim muhim yang penting kata beliau, annahu idza ikhtalafa huffazul hadis, apabila para penghafal hadis itu mereka berselisih, huffaz itu para jahabidah itu para cendekiawan hadis mereka berselisih fi ta'dili rajulin di dalam memberikan rekomendasi kepada orang. Ingat-ingat ta'dil rekomendasi, jarh itu kritikan. Nah, barakallahu fikum. Kalau ta'dil seperti siqah itu ta'dil. Kalau jarh kadzab, dhaif itu namanya tak namanya apa? Jarah. Paham itu ya? Ayo kita lihat. Au atau di dalam menjarahnya. Maksudnya apa? Apabila para ulama hufadul hadis mereka berselisih mengenai memberikan rekomendasi kepada seorang perawi atau menjarahnya, wa kana ahaduhuma aqrab ila ma'rifatil mausuf bin al-akhar dan ternyata salah satu di antara dua imam tersebut lebih dekat eh, lebih dekat untuk mengetahui orang yang dia sifati daripada yang lainnya. Maksudnya apa? salah satu dua imam itu lebih dekat dan lebih tahu tentang keadaan perawi yang dia sifati tadi itu. Nah, seperti ini berarti penting ini, melihat mana yang lebih dekat. Fa inna na'khulu biqauli man huwa aqrab ilaihi wa a'lamu bihalihi min ghairi. Maka kita mengambil ucapan seorang imam yang dia lebih dekat keadaannya kepadanya dan lebih tahu tentang keadaannya dari yang lainnya. Apa maksudnya? Nah, ini penting sekali. Terkadang kita kan enggak tahu. Ditanya orang itu bagaimana santri itu. Ya kita katakan wallah alam kalau enggak tahu. Tanya kepada ustadz yang dia apa? Lebih tahu keadaannya tentang santri tersebut. Ternyata santri tersebut pernah mondok di tempat fulan. Lama enggak? Lama di sana. Nah, insya Allah gurunya itu lebih tahu tentang keadaan santri tersebut daripada kita yang belum pernah menjadi gurunya misalkan. Mau misalnya nih ya, ini penting sekali untuk memunculkan hukum tadi. Tapi kalau menghukumi sembarangan jangan. Mau insyaallah bisa eh Jangan sampai kita menghukumi secara sembarangan. Kita lihat di sini. Amma intasawa Al-Amron. Nah, sekarang kalau sama-sama tahu bagaimana? Gurunya juga sama-sama lama. Si fulan ini perawi ini duduk sama guru yang pertama lima tahun. Dan duduk dengan guru yang satunya lima tahun juga. Sama-sama bisa dikatakan apa zaman itu sama gitu loh. Itu bagaimana? Amma intasawal amron. Apabila dua perkara tersebut sama-sama bi annaka nan bi angkana kullu wahidin minhuma ba'idan an dzalika syakhs au jahilnal amra. Nanti dzalik maksudnya bagaimana? sama-sama masing-masing imam tersebut jauh dari laki-laki tersebut, jauh dari perawi tersebut, gak tahu gitu istilahnya. Ya, siapa sih perawinya? Wallah alamannya juga mengenal. Satunya juga sama-sama gak tahu, jauh keadaannya. Au jahilnal amram vitalik atau kita gak mengetahui keadaan perawi tersebut. Ini bagaimana seperti ini? Faqad para ulama, maka para ulama pun juga berbeda pendapat. Hal nak bit bertakdir, au nak bil Kita mengambil ta'dilnya atau jarahnya? Paham belum ini? Permasalahannya paham belum ini Abdullah? Jadi sama-sama apa sama-sama jauh dari perawi yang dia kritik atau yang dia jarah tadi itu atau yang dia berikan rekomendasi ini itu bagaimana yang kita ambil rekomendasinya atau kritikannya jarahnya atau ta'dilnya kita lihat binaan ala annahu halil asl fil insan al adalah abil asl fihi adamul adalah sekarang untuk menjawabnya kembali kepada pernyataan ini sekarang hukum asal manusia itu memiliki sifat adalah atau tidak adalah? Ini hukum asalnya. <coughs> Maksudnya hukum asalnya itu orang itu dikatakan jalan hidupnya lurus atau kita katakan gak lurus jalan hidupnya itu loh hukum asalnya. Kita lihat. Faman qal maka barang siapa yang mengatakan innal aslal adalah barang siapa yang mengatakan hukum asalnya adalah adalah seseorang itu hukum asalnya adalah memiliki sifat adalah akhada bil jarah berarti yang kita ambil apa? jarahnya. Ya akhadha bil adalah apa? Berarti kita kita ambil adalahnya. Karena apa? Karena hukum asalnya adalah dia. Hukum asalnya memiliki sifat apa? Adalah. Wa man dan barang siapa yang mengatakan innal asla adamul adalah, hukum asalnya manusia itu tidak bisa kita katakan dia memiliki sifat adalah. Akhadha bil jarah berarti kita mengambil jaraknya. Warad dari riwayatah dan di akhirnya apa? Dia menolak riwayatnya. Mahum soal ini ya. Jadi jangan sampai keliru, dilihat. Nah, dilihat perselisihan ini Bagaimana pendapat yang sahih? Hukum asal kita itu melihat orang itu dia memiliki sifat adalah atau tidak gitu loh. Nah, kalau memiliki sifat adalah kembali hukum asal dia berarti apa? Memiliki sifat adalah. Kalau tidak berarti dia apa? Jarahnya diambil nanti. Namanya Dia kena jarah. Wa fassala ba'dhum yang ketiga ini dirinci. Wa fassala ba'dhum faqal. Sebagian mereka merinci. Seraya berkata, yuk balumin ma kana mufassaran ini." Diterima jarah atau takdil dari salah satu keduanya kalau mufassaron dirinci. Kalau takdilnya dirinci atau jarahnya dirinci maka diterima. Dan lihat, wal mufassar misal an yaqul al mu'addil alladhi wasafahu bil adalah. Contohnya berarti baik ya. Mufassar itu maksudnya bagaimana sih? Maksudnya itu nam takdil rekomendasi yang mufassar yang tambah rincian dirinci lagi Kan yang namanya rekomendasi kan umum ada umum. Si fulan bagaimana? Baik. Umum enggak itu? Umum. Nah, si fulan bagaimana? Baik, dia itu baik, salatnya rajin, kemudian dia ibadahnya kuat, kemudian hafalannya kuat. Ini rincian nih. Nah, rintian ini dibutuhkan. Eh, kata beliau perhatian baik-baik. Wal mufassar maksud mufassar misalnya seperti an yakunal mu'addil, seperti orang yang memberikan rekomendasi itu mengatakan alladhi wasafahu bil adalah, mengatakan kepada orang yang dia mensifati dengan adalah tadi huwa adlun Paham ya? Perawi ini adlun. Naam. Itu kan dirinci berarti kan? Wa ma dzukira fihi minal jarh faqad taba minhu. Adapun ini rincian berarti kan ini. Adapun yang disebutkan tentang mengenai perawi tersebut bahwasanya dia majruh, bahwasanya dia dijarah, sungguh dia telah tobat darinya. Contohnya gini barakallahu fiikum ada orang mengatakan perawi ini adalah siqah, adlun. Ada juga yang mengatakan tapi dia dulu adalah pencuri. Ayolah. Datang orang yang mengatakan nah, memang memang ini misalkan perawinya mantan pencuri misalkan, apa ya mantan pencuri. Dia dia mengatakan dia nggak terima hadisnya karena dia pencuri. Yang satunya mengatakan dia adalah sikotun adlun. Dia sikoh kemudian apa? Memiliki sifat adalah. Adapun mengenai pencurian, dia sudah tobat darinya dan tidak mengulangi lagi. Nah, ini berarti apa? Takdirnya rinci nggak nih? Rinci. Nah, yang seperti ini bagaimana? Kata beliau, Nah barakallahu fikum, misal an yujrah bi annahu yashrabul khamr. Contohnya, dia pernah dijarah karena dia minum khamr. Tapi ternyata dia telah tobat itu loh. Sudah tobat, muncullah ta'dil si fulan fiqah. Eh? Tapi dia kan dulu minum khamr. Adapun mengenai minum khamr dulu sekarang sudah tobat, tidak mengulangi lagi. Nah, itu berarti apa ta'dilnya rinci diterima. Paham Karena sudah tertutupi mengenai tuduhan bahwasanya dia minum khamr sudah hilang sudah. Apa maksudnya ya? Ewa. Fayaqulul alladhi wasafahu bil adalah, maka orang yang mengatakan eh, nah, maka berkatalah orang yang mensifati dia dengan adalah huwa adlun. Wa ma dzukira anhu min syurbil khamr. Ada pun yang disebutkan tentangnya bahwasanya dia minum khamr, faqad taba minhu, sungguh dia telah tobat. Idan nuqaddim al-mufassar. Jika demikian berarti kita mendahulukan apa? Mufassar. Ta'dil yang mufassar tadi itu. Mahum salah Nah, Tapi nanti ada kaidah apa? Eh, al-jahru al jahru, al-mufassar muqaddamun ala ta'dil al-mubham. Apa maksudnya? Kritikan jarah yang dirinci itu lebih didahulukan daripada apa? Rekomendasi yang masih mubham, masih samar, masih global. Paham ya? Fulan baik. Mubham enggak ini? Fulan baik. Global enggak ini? Ini takdil yang global. Ternyata datang rincian. Si fulan kadzab dalam masalah hadis. Memang baik orangnya, teman kadzab Paham ya? Nah, sekarang jarahnya ini mufassar enggak? Mufassar. Dia memang baik orangnya, cuma dia pendusta dalam masalah hati itu loh. Berarti kan kritikannya rinci. Yang dilakukan yang mana? Al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil al-mubham. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kritikan yang dirinci itu lebih dahulukan daripada apa? Rekomendasi yang masih global tadi. Mahum salat teman. Ayo, kita lihat di sini. Idzan nuqaddim al-mufassar. Jika demikian kita mendahulukan apa yang sudah dirinci tadi. Li'annahu ma'ahu ziyaratu ilmin karena dia punya tambahan ilmu gitu loh. Yang ini mengatakan fulan ini enggak terima hadisnya. Kenapa? Dia peminum kamar Ini takdir atau jarah ini? Dia peminum kamar takdir atau jarah ini? Dia peminum khamer. Takdil atau jarah? Jarah. Ternyata ada yang mengatakan dia adalah orangnya sikoh adlun. Adapun mengenai dia minum khamr itu dulu, sekarang udah tobat. Nah, sekarang takdirnya rinci nggak nih? Mufassal nggak? Ya didahulukan yang mana? Yang jarah tadi yang global tadi atau takdir yang rinci? Takdir yang rinci. Karena dia punya tambahan ilmu itu loh. Orang itu masih mengkritik karena nggak tahu. Si fulan itu nggak terima hadisnya. Lah kenapa? Dia peminum khamr. Ternyata dia nggak tahu kalau dia tobat itu loh. Yang satunya mentakdir. Dia adalah seorang perawi yang sikoh. Yang adil Paham ya? Kenapa? Tapi dia kan minum khamr itu dulu. Sekarang udah tobat, enggak ngulangi lagi. Nah, punya tambahan apa? Ilmu. Apa maksudnya? Ewa. Maksudnya ya? Ini sebenarnya tidak sulit cuman rumit. Jadi rumitnya itu perlu direnungi kembali. Kita lihat sini. Faqat ulima annahu majruhun bil awal. Sungguh perawi tadi sudah diketahui, sudah dijarah di awal mulanya. Summa zala anhu, kemudian hilang jarahnya. Mayak tadil jarah. Kemudian hilang sesuatu yang mengharuskan dia dijarah. Paham ya? Hilang kritikannya dengan apa? Tobat tadi itu. Mahum soal ini. Ini penting sekali ya. Penting sekali. Nah, contohnya antum sekarang punya teman. Punya teman. Teman ini dulu pernah mondok atau punya teman baru lah istilahnya. Dulu dia pernah mondok di tempat si fulan, misalkan. Di tempat si fulan dia dulu terkenal apa? Merokok. Akhirnya diusir. Diusir pindahlah ke pondok si fulan. Nah, di pondok sekulan dia tuh tobat, enggak ngerokok, bagus akhlaknya, kemudian ibadahnya menguat misalkan kita katakan bagaimana keadaan fulan? di pondok yang baru tadi ustadznya mengatakan fulan baik sekarang alhamdulillah. Oh, dulu dia suka ngerokok. Perkara dulu sekarang tobat dia, enggak ngerokok lagi. Yang dulu kan yang mana? Yang jarahnya atau yang yang takdilnya ini, Yang takdil karena dia ada tambahan ilmu. Setelah dia pindah pondok ternyata tobat, enggak ngulang lagi ngerokoknya gitu loh. Paham ya? Dan dia orangnya baik. Yang didahulukan yang tadi, yang rinci tadi, yang takdil tadi. Alhamdulillah insyaallah. Eh wa barakallahu fikum. Paham belum ini Husain? Antum paham belum Husain? Eh wah, jadi perhatian baik-baik ini ya. Na'am barakallahu fikum. Yang terakhir, wa in amru bil aqs. Sekarang kalau per, kalau perkaranya sebaliknya. Maksudnya bagaimana sebaliknya? Antara penjarah dengan yang muaddil bi an qala al-jarih, yaitu orang yang menjarah mengatakan hadzal rajul laisa bi adlin lelaki ini dia tidak memiliki sifat adalah. Ini berjarah ini ya. Kritikan ya. Lelaki ini perawi ini tidak memiliki sifat adalah. Li'annahu mutminun 'ala syurbil khamr karena dia mutmin terus-menerus minum khamr. Paginya menyampaikan hadis, sorenya mengambil hadis, malamnya mabu-mabuan dia, minum khamr dia. Nah, fa hadil hal nuqaddim al-jarih. Dalam keadaan seperti ini, berarti apa? Dalam keadaan seperti ini kita mendahulukan jarah. Kenapa? Karena jarahnya mufassar. Kritikannya rinci gitu. Paham ya? Si fulan dia tidak sikoh. Si fulan tidak adil, tidak memiliki sifat adalah. Lah kenapa? Karena dia terus-menerus minum khamr. Yang namanya terus-menerus itu tobat enggak kira-kira? Tidak gitu loh. Nah, ini yang membuat apa? Jarahnya diterima karena mufassar. Amlum faedahnya bagaimana berarti faedahnya? Al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil al-mubham. Itu kaidah yang inti. Walaupun terkadang apa? At-ta'dilul mufassar muqaddam 'ala jarh al-mubham. Itu saling sebaliknya. Dilihat apa? Si kontak. Situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Sudah tobat atau belum dia situasinya? Kondisi dia sudah tobat belum? Tempatnya bagaimana dia sekarang ini? Paham belum? Nah, kalau dia memang tobat tapi tempatnya di tempat perjudian misalkan. Ini memunculkan apa? Enam dugaan sangkaan yang lain gitu loh. Paham ya? Kalau dia mengalami tobat, berarti kondisinya masih tetap seperti itu. Situasinya juga seperti itu. Berarti melihat apa tadi? Situasi, kondisi dan tempatnya, keadaan dia tadi barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wa sallam. Itu nyawa akhirah walhamdulillahirabbil alamin.